الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر المسلمين سيدنا جماعة صلاة عيد yang لرحمة الله سبحانه وتعالى wa Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan memuji dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat Yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita Nikmat yang sangat besar Nikmat yang sangat banyak Yang tidak akan sanggup kita untuk menghitung-hitung nikmat tersebut وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ la تُحْصُوهَا Jika kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, maka sungguh kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka kewajiban kita hanyalah bersyukur dan terus bersyukur. Dan bukti dari kesyukuran kita adalah dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah merupakan hari besar hari raya kaum muslimin di mana pada hari ini seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia mereka merayakan hari raya Idul Adha hari raya yang di mana hari ini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita untuk menyembeli hewan kurban dan juga hari-hari setelahnya yang dikenal dengan hari tasyrik Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada hamba-hambanya dari kalangan kaum mukminin untuk melaksanakan kurban. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Syariat dari kurban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan atau kisahkan di dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berkata, Qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim berkata, Sesungguhnya saya akan pergi menghadap Rabbku. Sayahdin. Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Rabbi habli minas salihin. Dia berdoa, wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku seorang anak dari kalangan orang-orang saleh. Dari anak-anak yang saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabasyarnahu bi gulamin halim." Maka kami pun mengaruniakan kepadanya seorang anak yang amat sabar. Falamma balagha ma'ahu sa'i maka tatkala usia dari anak tersebut mencapai usia yang mampu bersama Ibrahim alaihissalatu wassalam telah memberikan manfaat membantu Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya maka qal Nabi Ibrahim berkata ya bunayya wahai anak kesayanganku inni ara fil manam sesungguhnya saya melihat sesungguhnya saya melihat di dalam tidurku di dalam mimpi anni adbahuka sesungguhnya saya menyembelih engkau fandur madza tara maka perhatikanlah apa yang menjadi pendapatmu maka bagaimana pendapatmu qal maka anak tersebut mengatakan ya abatif alma tu'mar wahai bapakku lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu Lakukanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Sesungguhnya engkau akan mendapati saya insyaallah termasuk dari kalangan orang-orang yang sabar. Falamma aslama maka tatkala keduanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu Ibrahim berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Demikian juga anaknya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih oleh orang tuanya sebagai bukti dari kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. lil jabin. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wasalam telah membaringkan anaknya di atas lambungnya, di atas pelipisnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nadainahu ayya Ibrahim." Kami pun memanggil Ibrahim, "Wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya." Sungguh engkau telah membenarkan mimpi tersebut. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kami yang demikian itu kami membalas atas orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza wal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah benar-benar ujian yang nyata. Maka kata Allah, "Wa fadainahu bidzabhin 'azim." Maka kami gantikan kami gantikan anak tersebut dengan sembelihan yang yang besar. Wataratna alaihi fil akhirin dan kami tinggalkan, kami jadikan perkara tersebut sebagai pelajaran, sebagai ibrah bagi orang-orang yang setelahnya, bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Allah katakan kepada Ibrahim, "Salamun ala Ibrahim." keselamatan atas Ibrahim kadzalika najzil muhsinin demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik innahu min ibadinal mukhlas innahu min ibadinal mu'minin sesungguhnya dia Ibrahim adalah termasuk dari kalangan hamba-hamba kami yang beriman Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Id, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang sangat mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita Bagaimana kisah pengorbanan dua orang Nabi Allah Subhanahu wa taala, bapa dan anak yang kedua-duanya adalah merupakan seorang nabi. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam wassalam digelari sebagai Abul Anbiya, bapanya para nabi. Bagaimana mereka membuktikan kecintaan dan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam untuk menyembeli anak yang merupakan anak kesayangannya. Anak yang lama sekali. Ya. Beliau tidak memiliki anak. Nanti sudah di usia yang sangat tua rentah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala karuniakan seorang anak yang kemudian anak tersebut setelah mencapai usia yang dia telah mampu bersama Ibrahim untuk membantu ya perkara-perkara yang merupakan kebutuhan keluarga mereka Iya, yang tentunya kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sangat dalam kepada anaknya tersebut yang kemudian dengan itu Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada beliau untuk menyembeli anaknya. Iya, Allah perintahkan lewat mimpinya. Dan jemaah sekalian, perlu diketahui bahwasanya mimpinya para nabi itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ru'yal anbiya fil manam ra'yun eh, wahyun yaitu penglihatan para nabi di dalam tidur mereka yaitu mimpi mereka adalah merupakan wahyu yang diperintahkan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin, silang jamaah salat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlihat jamaah sekalian bagaimana kesabaran sang anak dan bagaimana kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana baktinya dia kepada kedua orang tuanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada bapaknya untuk menyembelih dirinya, maka dia katakan kepada bapaknya, "Wa ya abatif alma tu'mar." Wahai bapakku, wahai bapakku, wahai bapakku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Sesungguhnya engkau akan mendapati saya insya Allah termasuk dari orang-orang yang sabar. Dan jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak yang disembelih di dalam kisah ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disembelih adalah merupakan anak yang soleh yang merupakan seorang nabi yang bernama Ismail alaihi salatu wassalam. Iya. Bukan bernama Ishak karena Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Ibrahim alaihissalatu wasallam juga mempunyai seorang anak dari kalangan Nabi yaitu Ishak. Tapi yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Ismail karena di ayat setelahnya iya di ayat 120 di ayat 112 Allah Subhanahu wa taala berfirman fabasyarnahu bi ishaqi nabiyyan minal mursalin dan kami pun mengaruniakan seorang anak yang bernama Ishak sebagai seorang nabi dari kalangan orang-orang yang soleh. Maka jelas yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah Nabi Ismail alaihi salatu wasalam sebagaimana yang ditafsirkan oleh para, para ahli tafsir. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Id yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari kisah yang mulia ini. Jemaah sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang pertama atau pelajaran yang pertama yang bisa diambil dari kisah ini adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam yaitu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat dan sebelum Allah Subhanahu wa taala menguji beliau untuk menyembelih anaknya Allah Subhanahu wa taala telah menguji juga kepada beliau dengan ujian yang sangat berat yaitu ketika dia ketika beliau dilemparkan ke dalam api oleh kaumnya sendiri yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau yang kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala uji dengan ujian perintah untuk menyembeli anaknya yang kemudian Allah Subhanahu wa taala gantikan anak tersebut dengan sembelihan yang lebih besar yaitu Allah ganti dengan domba sehingga yang disembeli oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bukanlah Ismail tapi domba yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Kemudian pelajaran yang kedua jemaah sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama anaknya adalah merupakan dari kalangan manusia yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembuktian kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala seberat apapun juga perintah tersebut, sedahsyat apapun perintah tersebut, maka mereka laksanakan dengan penuh kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian yang semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwasannya seseorang itu ketika dia menyatakan keimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan diuji dan akan terus diuji sampai dia lulus dalam ujiannya dia dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu menyangka mereka hanya dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman, kemudian mereka tidak akan diuji? Sungguh mereka akan diuji jemaah sekalian. Oleh karena itu, kita wajib untuk senantiasa bersabar di dalam menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena karena sesungguhnya ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut adalah merupakan bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza habba qauman ibtalahum." Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia menguji mereka dan ini jamaah sekalian, Allah uji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ujian yang sangat dahsyat adalah merupakan bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Adalah merupakan bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ismail dan juga kepada nabi-nabi selainnya dan seluruh nabi dan rasul tidak lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, Hendaklah kita bersabar dan terus bersabar karena sesungguhnya ujian itu akan senantiasa datang. Kita bersabar ataupun tidak, ujian akan terus datang kepada kita. Kalau kita bersabar, maka jadilah ujian itu akan menjadikan pahala bagi diri kita. Namun apabila kita tidak bersabar, maka jadilah ujian itu menjadi musibah bagi diri kita. Maka jamaah sekalian, kita memperhatikan Bagaimana besar ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Iya. Ketika kita mendapatkan ujian, maka kita sadar akan diri kita. Bahwa sungguh ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini tidaklah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum kita. Dan bagaimana kesudahan dari orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala uji tapi mereka bersabar dan bersabar, maka mereka mendapatkan keberuntungan yang sangat besar di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu jamaah sekalian, salah seorang ulama yang sangat besar perjuangannya di dalam memperjuangkan tauhid yang bernama Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah taala mengatakan bahwasanya tiga perkara yang merupakan tanda-tanda kebahagiaan seorang mukmin, seorang hamba di dunia dan di akhirat adalah yang pertama adalah dia apabila di, diberi nikmat maka dia bersyukur dan apabila dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia bersabar dan apabila dia terjatuh di dalam dosa maka dia beristighfar. Tiga perkara ini kata beliau adalah unwanus sa'adah adalah merupakan tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Maka barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan bersabar atas segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepadanya dan beristighfar atas segala dosa-dosa yang dia lakukan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah subhanahu wa taala. Kemudian faidah yang lain atau pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwasannya wajibnya untuk berbakti kepada kedua orang tua dalam perkara-perkara yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan perkara yang diharamkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Sang Pencipta. Dan di sini terlihat dari bagaimana Nabi, Isla, Nabi Ismail alaihissalam dia berbakti kepada orang tuanya merelakan dirinya untuk disembelih dalam rangka bakti kepada kedua kedua orang tuanya dan dalam rangka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala pelajaran yang yang lain yang bisa diambil adalah dari kisah ini adalah merupakan disyariatkan kepada kita untuk melaksanakan sembelihan kurban. Namun yang diperintahkan untuk disembelih adalah hewan kurban yang telah ditentukan oleh syariat. Bukan hewan kurban atau bukan hewan yang tidak disebutkan dalil-dalilnya sama sekali untuk diperintahkan disembelih. Dan sembelihan kurban itu adalah bisa dari onta, sapi, ataupun kambing atau domba dan selain dari ini tidak bisa dikorbankan jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Id yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang lain yang bisa diambil dari kisah ini bahwasannya seberat apapun juga ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar, akan memberikan solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Terbukti jemaah sekalian yang sungguh dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan dahsyatnya, dengan besarnya ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Ibrahim dan Ismail, tapi mereka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala gantikan sembelihan tersebut dengan hewan yang lebih besar, ya, dengan hewan sembelihan yaitu berupa domba yang Allah Subhanahu wa taala gantikan kepada sembelihan tersebut. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dari permasalahan yang dia hadapi dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian pelajaran yang lain jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan kebaikan yang lebih besar bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bersabar di dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Allah balas mereka dengan surga yang penuh dengan kenikmatan disebabkan kesabaran dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri kami dan juga jamaah sekalian dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan kebaikan kita dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari api neraka yang penuh dengan kengerian. Dan memasukkan kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين